air berupa gambar pahlawan nasional Sultan Mahmud Manuruddin. Baik, saudara pendengar pecinta Radio Kemanis dari 97,9 FM untuk kali ini akan kita ikuti bimbingan membaca Al-Quran bersama Bapak Dr. Andes Ari Reza Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara pendengar dimanapun anda berada Syukur Alhamdulillah kembali kita bersama dalam talim Tadarus Al-Quran Bimbingan membaca Al-Quran Untuk sore ini kita coba surat Al-Ma'un Surat Al-Ma'un surat ke-107 Kami coba dengan teori hentak masih sampai wal asri nanti atau al-asr Baik pelajaran pertama terlebih dahulu kami sampaikan disampaikan Ustaz Haji Nur Asia Jamil dari surat Wal Asr atau Al Asr Wal Asri hingga An-Nas. Baik kita ikuti. A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ولده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع مائدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مبين قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرون فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا دون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب حطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن Sudah kalau hal ini demikian dari pelajaran yang pertama sudah kita ikuti. Tentu saja kembali kita bersama dalam belajar untuk kelas B. Kami akan meneruskan terlebih dahulu teori hentak untuk kelas B. Ingat, teori hentak hanya ada dalam latihan, dalam belajar, terutama untuk ibu dan bapak yang terlambat belajar. Tetapi teori hentak tidak boleh ada lagi setelah bagus bacaannya. Hanya dalam latihan. Dan kami tidak eh, mohon maaf belum menerima telepon. Kami ingin menghabiskan surat-suratnya sampai wal asri atau al asri ya. Setelah itu nanti kita praktekkan eh, sama-sama. Uh, Baik, e, banyaknya permintaan untuk mengulang kembali hukum idgom bisa dilihat kembali halaman 23 tentang macam-macam idgom. Walaupun kemarin sudah dijelaskan bahwa cara benar, cara benar itu tidak salah membacanya, mudah untuk mengenal idgom. Idgom itu dicetakan Quran Indonesia apabila menemukan huruf mati bertemu dengan huruf yang bertasdid atau bersida atau dobel, pendobel jangan ragu dimasukkan diidgomkan itu ya karena itu cara benar karena kalau cara pinter itu susah untuk sementara barangkali untuk pemula karena banyak istilah coba saja kalau huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama persis itu utama silen nanti kan banyak istilah nanti belum lagi hukum nun mati ketemu lam nun mati ketemu ro idgom bila guna nun mati atau tanwin ketemu ya idgom biguna. Nah, banyak istilah. Jadi kalau cara pintar, cara benar ada dua. Cara benar benar tidak tidak salah membacanya. Benar hanya mungkin untuk cara pintar perlu belajar kembali. Jadi kalau cara benar kalau menemukan huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang bertasjid, jangan takut diidgumkan Itu cara benar insyaallah benar insyaallah tidak salah. Tetapi kalau huruf mati bertemu dengan huruf hidup Nah, nanti yang beda, yang sama, yang sama, uh, yang beda, beda tempat keluarnya, sama jenisnya, sama makhrajnya. Nah, itu banyak istilahnya nanti. Nah, ini di halaman 23, cara pinter, ya, macam-macam idgham ditinjau dari segi huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Ingat. Jadi halaman 22, ini membahas tentang huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Gitu. Kalau yang sebelumnya halaman 14, hukum nun mati atau tanwin idgomnya di sana. Idgomnya antaranya kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgom yang 6 maluna Di mana idgom dibagi dua, ada yang melebur dengan dengung disebut idgom bigunah. Kalau ketemu yanmu, ada juga idgom tanpa dengung, idgom bila guna kalau ketemu lam dan ro. Nah, di halaman 22, 23, 24 ini dihususkan kepada huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Nah, huruf hidup yang mana? Kalau huruf hidupnya sama di halaman 23 itu disebut idgham mutamasilen. Mana? Idrib biasoka. Ba mati ketemu ba hidup kan? Tuh. Wa qad dakhalu dal mati ketemu dal hidup. Idza gharabat taqriduhum. Tak mati ketemu tak hidup. Itu tentang mutamasilen ini ada di uh, catatan kaki yang sudah kami bikinkan idgham mutamasilin nomor 23. Kemudian idgham mutajanisen adalah huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang beda, hurufnya beda, tetapi yang sama apanya tempat keluarnya. Tempat keluarnya itu berarti tidak usah merubah mulut gitu ya. Tak to, tok gitu. Tak mati dengan to. Tak mati dengan dal. Tok mati dengan tak. Dal mati dengan tak. Lam mati dengan ro. Dal mati dengan zo. Coba kalau tak mati dengan ain kan berubah tuh jadi tempat keluarnya, makhrajnya ya, tempat makhrajnya sama. Ini tidak banyak, hanya beberapa saja. Nah, ya kalau lupa-lupa itu tadi kembali kepada cara benar barangkali. Di sini ada kolab ta'ifah, tak mati ketemu to. Askolat jadi askolat, taknya hilang. Diidgomkan itu dihilangkan dalam bunyinya, dalam bacaan. Dalam tulisan tetap. Jadi askolat da'allah. Lain lain jadi laim itu iklab, lain cerita. Nun mati ketemu ba. Laim basat tak bunyi toknya hilang. Abada jadi abadhum, bunyi dalnya hilang. kol jadi kur, bunyi lamatinya hilang. Kur rabbi. Il bunyi dalnya hilang jadi il zalamu Itu nomor 24 catatan kaki. Jadi kalau yang belum punya catatan kakinya silahkan datang di taklim hari Sabtu atau di Bidakara setiap Senin dan Kamis ya, Ba'da Zuhur. Rabu dan Minggu belum belum mulai karena kami harus masih penyesuaian jadwal siar ya. Kemudian yang ketiga adalah idgham mutakohriben. Yaitu mengidgomkan sesuatu ke dalam huruf yang lain hurufnya. Yang sama apanya. Bunyi kedua huruf tersebut hampir sama bunyinya. Sa-zal. Sa-zal. Sama kan? Ba-mim. Ba-mim. Sama-sama dari bibir. Kof-kaf. Itu. Jadi nggak banyak ini yang tentang idgham ini walaupun di buku lain juga kadang-kadang ada pengertian lain. Idgham mutaqariban di sini ini, di buku yang lain lain. Tapi kalau cara benar minimal cara benar gitu ya, cara itu. Yalhas ya. bunyi sa-nya hilang jadi yalhaz zalik. Ya bunayar kab ba kolahnya hilang menjadi ya bunayar kam ma'ana. Alam nakhluqkum bunyi kopnya hilang. Jadi bunyinya ma mana? Jadi kap double kap alam nakhlukum itu itu tentang idgom ya mudah-mudahan cukup jelas kalau belum jelas nanti ditanya lagi ya di halaman 25 ini membahas tentang hukum ro nah kalau hukum ro agak-agak mudah tapi harus berhati hati jadi hukum ro ini sama juga dengan membaca lafad Allah tipis dan tebal tafim tebal tipis tarkik kapan tebal kapan tipis sama seperti lafad Allah Lafad Allah dibaca tebal kalau sebelum lafad Allah berbaris di atas patah dan domah. Lafad Allah dibaca tipis kalau sebelum lafad Allah berbaris kasroh. Itu lafad Allah. Tetapi roh itu ada yang dia dalam dirinya dalam jadi bedanya sedikit ya. Kalau lafad Allah umumnya sebelum tetapi kalau lafad uh, hukum roh ini membaca roh tebal tipis Uh, roknya mati sebelum rok di atas barisnya itu tebel. Roknya mati sebelum roknya di bawah itu tipis. Tapi nanti ada juga roknya berbaris patah atau domah tebal atau roknya berbaris kasar itu tipis gitu ya. Baik, di halaman 25 bagan, di halaman 26 penjelasan. Walaupun nanti ada sedikit-sedikit yang agak sedikit jelimet gitu ya. Hukum rok ini sudah kami bikinkan nomornya itu ya. Hukum rok Hmm, ada eh, di nomor 28. Eh, ya, 27-nya ro dibaca tabkhim tebel apabila ro berbaris fathah atau domah atau ro mati. Huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau domah, ro mati dan nah itu, ya. Kemudian ada juga yang tipis nomor 28. Baik, kita lihat eh, catatannya di halaman 26 ini. Tafkhim ro dibaca tebel kalau satu Roknya berbaris fathah atau domah? Mana? Rok, robbana tuh. Roknya berbaris fathah. Atau roknya berbaris domah. Pokoknya baris di atas. Sama seperti lapad Allah. Hanya bedanya lapad Allah sebelum. Kalau ini roknya, roknya sendiri berbaris fathah. Kalau roknya sebelum berarti roknya mati. Gitu kan nanti atau nanti diserta diiringi ya mati nanti ada. Nah yang pertama ro dibaca tebel kalau rohnya berbaris di atas patah dan doma atau patah tain atau doma tain mana Rabbana ro tuh ruziqna ru tuh ru ruziqna khabara ro khobaron khobaro karena dihentikan gafurun ngegafurun gafurun tebel Roknya dibaca tebal, ro itu mati. Tetapi huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau domah. Tuh. Mana bar baradun, Qur'anun, turhamuna. Tuh. Rok dibaca, roknya mati. Tetapi sebelum rok yang mati ini ada huruf yang berbaris di atas. Berarti ini mirip dengan lafad, membaca lafad Allah. Atau yang ketiga, roh itu mati huruf yang sebelumnya berbaris kasroh. Umumnya kalau berbaris kasroh tipis, tetapi karena ini kasrohnya kasroh ariyadhah, kasroh yang bukan asli, yaitu seperti kasroh yang ada pada hamzah di sebagian pil amar. Hamzah tersebut dinamakan hamzah wasol, karena bila diwasolkan disambung bunyi hamzah itu menjadi hilang. Irji'u jadi farji'u. Ya jelas karena roknya mati kan? Roknya mati kalau diwasol jadi fa, farajiu kan disambung dengan fa. Jadi bunyi alifnya hilang ya otomatis sebelum ro itu kan berbaris di atas. Ya makanya disebut tebel kan. Bukan irfa'unya, irma tetap tipis. Tetapi irfa'u kalau menjadi hamzah wasal ditambah wau, irfa'u jadi warfa'u. Ya iya, karena sebelum ro matinya berbaris ada huruf berbaris di atas kan. Irhamu, iya, farhamu. Karena sebelum ro mati ada baris di atas sekarang. Karena alifnya tidak dibaca lagi. Itu karena huruf berbaris kasroh ariyadhah. Kasroh yang bukan aslinya. Irka'u jadi warka'u. Nah itu yang kemudian. Bukan irka'unya. Irka'unya tetap tipis irhamu. Warka'u. Nah itu. Kemudian yang tarkik yang tipis. Huruf ro dibaca tarkik atau tipis bila ro-nya berbaris kasroh. Sama seperti lafad Allah kan? Itu kasrah atau kasratain. Mana? Karimun jangan mun jangan kari ri. Karimun ari ri. Jangan aur, jangan. Tajri lafi khusrin bilburrin tuh. Atau roknya mati tetapi didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Kalau tadi roknya mati, tetapi sebelumnya berbaris di atas, ini berbaris bawah. Dibaca tipis mana? Fi tuh sebelum ra mati ada huruf yang berbaris di bawah. Fa-nya kasroh kan barisnya Fir'aun. Babashi shir tuh di bawah shin ada kasroh. Babashirhum. Fakabir tuh kasroh. Fakabirhum. Fa'anzir tuh zal ya. Uh, sebelum ra mati ada zal berbaris kasroh. Itu fa'anzir. Atau ro itu berbaris hidup. Kan tadi kalau rohnya di atas ya yang tafkhim nomor uh, A-nya ro berbaris patah atau doma harus dibaca apa? Dibaca tebal. Tetapi sekarang yang yang tipis ini rohnya berbaris di atas. Hanya saja sebelum ro berbaris di atas ada ya mati. Nah, kalau bila diwakaf, diwakafkan atau dihentikan, maka rohnya ini dibaca menjadi tipis. Qadir tuh. Kalau dihentikan, tetapi kalau disambung kodirun, tetap run. Nggak kodiran, enggak. Gitu. Jadi terjadinya tipis, roknya berbaris di atas. Sebelum rok berbaris di atas ada ya mati. Kalau dimatikan, kalau dihentikan membacanya, jadi tipis. Qadir, Khabir, Khair, Kabir, Sa'ir, Harir. Kalau dihentikan. Kalau tidak dihentikan, mah enggak. Harirun, tetap tebal. Begitu. Yang ketiga boleh milih, boleh tarkik, boleh tabkhim. Boleh tipis, boleh tebel. Nah ini mah nggak ada masalah ya. Orang boleh milih kok sesukanya aja. Kapan baca tebal, <laughs> kapan baca tipis kan? Tetapi segi ilmu, secara ilmu, eh, yang boleh memilih itu kalau bertemu dengan huruf-huruf istilah. Huruf istilah itu ada tujuh mana? ada kho, ada so, ada bo, ada go, ada po, ada kof, ada zo. Itu mana? Nah di sini e, contohnya labil mir sod setelah romati ketemu sod tapi enaknya dibaca tebel mir sodin kir posin kir kir kir bisa tipis bisa tebel fir fir fir fir cotton istir istiqdo jadi boleh tipis boleh tebel ah ini memang ada masalah ya karena boleh milih nah itu dulu ya hukum romati tentang Allah bisa dilihat di diktat B halaman 34 untuk catatan kakinya untuk e, ringkasan ini sudah saya ringkaskan sampai nomor 45 Silakan datang di taklim baik di bidakara Senin dan Kamis pada sholat zuhur atau di majelis taklim Radek Manis di auditorium hari Sabtu ya pengajian pertama kan sudah mulai kemarin Sabtu tanggal 3 Sabtu ini insya Allah kita terus ya Nanti uh, mudah-mudahan kapan libur biasanya kalau tahun baru ya, pergantian tahun biasanya tahun hij uh, Masehi. Baik, e, untuk informasi tentang taklim, tentang renovasi rumah yatim bisa menghubungi Pahar, bisa juga ke tujuh e, 70 77 8 empatnya 3 kali ya. 70 77 8 4 4 4 atau di 0812 828 7881. 0812 ya 0812 788 uh, 81 ya 0812 828 7881 itu ya insyaallah silahkan untuk informasi tentang taklim yang minggu mohon maaf belum mulai ya karena Rabu juga belum mulai karena ini ada perubahan jam siar jadi harus e, merombak acara-acara Alhamdulillah kami banyak kesibukan juga di RKM di luar juga pengajian jadi harus menyesuaikan dulu waktunya ini insyaallah ya Baik, dilihat surat ke-107, surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini uh, ya surat ke-107 coba kita praktekkan dengan teori hentak terlebih dahulu. Ingat, sekali lagi saya tidak henti-hentinya mengingatkan teori hentak hanya untuk latihan, terutama untuk ibu dan bapak yang terlambat belajar. Karena kalau nggak dihentak, awalnya belajar susah untuk mendapatkan tasjid yang betul. Itu ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaman berapa? Ta'awud dilihat halaman 7 kalau masih bingung ya tulisan ta'awudnya. Karena banyak orang yang membaca ta'awud auzubillah ini hanya dengar saja. A'udzu billah, a'udzu billah gitu. Nah, harus lihat mana dal, mana zai, mana lal. Nah, ini. Di sini lal, dal titik A'u أعوذ Ral A'udhu billahi من الشيطان Shinnya kelatihan harus Kalau sudah bagus nggak usah Sekedar aja A'udhu billahi minasyaitonir rajim. sekedar ada. Tapi kelihatan. Tapi untuk mendapatkan sekedar ada ini perlu dilatih dihentak dulu. Bismil, bismil. Ingat, kalau ada huruf mati, nyamber ke huruf mati, bis. Kalau ada tasdid, nyamber ke tasdid. Nyamber dan dobel, ingat ya. Kalau bertemu dengan huruf mati, ba kasroh bi, bis. Ya, kan teori hentak dulu. Bis disamberin. Disamberin dulu. Mi, mim kasroh, mim kasroh mi, ya, mi. Samberin ke tasjid. Samber dan dobel, bedanya. Kalau dengan sukun disamber doang, bis kalau dengan tasdid samber dan dobel karena itu huruf pendobel. Bismil, bismillah. Ingat kalau ada patah berdiri, cara bener dulu deh. Kalau ada patah berdiri mirip apa patah berdiri? Mirip alif, panjangnya satu alif gitu. Bismillahir. Tuh, alif lamnya tidak ada apa-apanya, jangan dibaca. Bacanya ke tasjid langsung samber. Hir. Rah. Rah samber ke ha. Samberin dulu, rah. Samber dan satu hurufnya roh doang. Kalau nyamper dengan tasjid samber dan double. Roh ma ada patah berdiri kan? Panjang satu alif. Nun kasroh ni nir samberin ke roh. Nir roh roh rohnya double. Nir roh, hi ha kasrohi yaknya sukun. Jadi pemanjang. Hi mi kalau dihentikan jadi him itulah madari disukun. sukun. Bismillahirrahmanirrahim. gitu ya. Nah, kalau sudah bagus, <laughs> jangan dihentak lagi. Ingat, hentakan hanya untuk belajar. Saya ulang-ulang lagi. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Fathah A Ro patah ro, a patah a, ai itu sukun. Yaknya sukun, konsonan aro ai itu lin ya. Aro ai ta patah ta aro ai ta. Kalau dihentikan aro ai itu jadi madlin. Itu proses 14 dan 15. 14 adalah setiap huruf yang berbaris fatah setiap huruf berbaris fathah dengan waw mati atau ya mati itu huruf lin. Huruf lin yang bertemu satu huruf hidup dihentikan jadi madlin. Aro'aita. Sambarin ke lam. Aro'aital. Sambar dan double. Ingat, kalau menemukan tasdid, sambar dan double. Kalau menemukan sukun, sambar doang. Iya, ini teorinya. Teori latihan tapi ya. Aro'ai. Ai, nyambar tong Aro'aitalladzi Ri dal kasroh ri Yaknya sukun Jadi konsonan jadi mati Ri eh, Kan ri itu Ya domah yu Kaf ka Yuka Samberin ke dal Dalnya double yukal yukal Dal kasroh ri ri Bak domah bu Yukazi bu bik Bak kasroh bi bi itu alifnya alif apa? Alif punya alazi disambungin. Nah, sekarang kan di alif nggak ada baris. Nggak mungkin pemanjang karena bi kalau patah iya, kalau kasrah dengan alif musuh ya. Musuh tidak maksudnya musuh tidak dipanjangkan. Nah, lamnya juga tidak ada apa-apanya, jangan bil, jangan lamnya jangan dibaca. Maksudnya langsung ke dal. Dal, samberin ke dal, samber dan double. Ingat, kalau menekan tasdid samber dan dobel. Bid dal kasrodi, bid di dal kasrodi, di samberin ke iya samber satu nggak usah di didobel. Bid di bid di nun kasroh ni bid di ni. Tuh. Kok bid di ini? Kan ada ketentuan lain. Setiap uh, uh, huruf yang berbaris apapun kecuali patah tain kalau dihentikan berubah menjadi sukun. Sukun sakana menjadi konsonan lagi. Jadi bid din. Kenapa panjang? Itu nomor tiga madari disukun ya. Fa fatah fa dal patah za. Kenapa panjang? Kan ada patah berdiri, panjangnya satu alif. Fa za lam kasroh li kap domah eh, pa, kap patah ka. Jadi fa li ka. sambarin ke alif lamnya. Ingat ada tasdid disamberin dan double. li kal la, la Dal kasroh di lari Di ada ya-nya pemanjang. lari Itu. Jadi ada pemanjangnya itu ada alif, ada ya, ada wau. Harus pasangan tapi. Kalau patah dengan alif. Kalau kasroh dengan ya mati. Kalau domah dengan wau mati. Fadzalikal ladhi ya patah ya dal domah du ya du. Nah, sambarin ke ain. Ingat, kalau menekan huruf bertasydid diapain? disamber dan didobel. Kalau ketemu huruf konsonan diapain? Sambar doang gitu. Ini latihan sambar, teori sambar hanya untuk latihan. Seringkali saya ucap ucapkan ya, apa supaya tidak lupa. Nanti uh, teori sambar terus dipakai, uh, salah, nggak boleh. Ya do'ul. Tuh, alifnya, alif lamnya kan di atas lamnya ada sukunnya, makanya dibaca. Masukin sambarin ke lam. Ya do'ul sambar doang, nggak didobelin karena bukan tasjid. Yang sambar double, yang tasjid doang. Tasjid itu kayak apa? Kayak W tuh, kayak W kecil. Ya dool, ya patah ya, tak kasroh ti. Ada pemanjang ya, mim patah mak. Ya dool, ya ti mak, mak mim kasroh mak mak. itu ya. Nah, setiap baris di ujungnya diganti sukun jadinya karena dihentikan. Ya yad'ul yatim. Tapi kalau disambungin setiap barisnya dibaca apa adanya kecuali tanwin. Jadi kalau disambung Fadzalikal ladzi yad'ul yatima wala kecuali tanwin. Kalau patah hata misalnya wailul jadi dibantu dengan nun iwad nanti. Teruskan ayat ketiga wau fatahwa lam patahla wala matobi juga itu ya. Wala ya patah ya hak domah hu nah, e, nyamperin ke dal ya hud nah, dalnya dal domah du ya wala yahud du wala yahud du ain patah lam patah la wala yahud du ala ta patah ta ain patah a ada maknanya ya mim kasrah mi ala ta'ami samberin ke lam Duh. ingat kalau menemukan huruf mati disamberin. Kalau menemukan huruf tasid disamber dan double. Ingat ya. Wala yahuddu ala ta'amil mis mim kasrah mi mis. Duh. Mis kap kasrah ki ada pemanjang ya ni, nun kasrah ni. Jadi ala ta'amil ni Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskini. Eh, itu, itu baca apa adanya. Baca Quran, ujungnya itu harus menjadi sukun. Semua baris, kecuali patah dua, patah tain. Bagaimana? Jadi di situ posisi nunnya jadi konsonan, jadi huruf mati. Dalam bacaan, dalam tulisan tetap. Jadi bagaimana Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu apa gampangnya? Alhamdulillah gampang. Tapi beribu yang salah bacanya gitu ya. Wala yahudu ala, wala yahudu ala. Nah, ini makanya untuk ibu dan bapak yang terlambat tidak ada masa terlambat lebih baik daripada tidak. Hanya teori hentaknya tolong dipelajari. Dihentak-hentak. Wala yahudu, wala yahudu latihan, tapi di kamar saja kali ya, jangan di luar. Nanti cucunya kakek lagi ngapain <laughs> gitu ya. Gitu. Kalau hentakannya sudah bagus, hentakan tidak boleh ada lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan. Kalau sudah hentakannya bagus, diperhalus lagi. ولا يهض على طعام miskin itu di, di, diperhalus lagi hentakan sudah tidak boleh ala lagi fa patah fa wau patah wa ya nya di, diptong pawai ai gitu loh itulah huruf lin itu fawai kalau dihentikan jadi fawail jadi madlin lam domah tain lun jadi fawailun Pawailun. Iya memang pawailun. Kok orang bacanya pawailul? Karena itu hukum lain. Makanya kenal huruf aja belum cukup. Nah, mulailah tajwidnya. Di situ ada apa? Ada domah tain. Domah tain ada tanwin. Tanwin itu ingat. Apa sih tanwin? Tanwin itu ada patahnya dua, kasroh dua, domah dua. Salah satunya itu. Nah, di sini ada domah dua domah dua, domah daen. Fawailun, jadi bunyi N ya kalau dilatenkan. Gitu. Fawailun jadi fawailul. Kenapa? Karena domah taen masuk ke lam diidgomkan. Kan tadi itu. Kalau oh iya, yang tadi yang kami berikan adalah uh, teori benar satu. Kalau menemukan huruf mati bertemu dengan huruf bertasdid, diapain? Samberin kan? Jadi kalau huruf mati kalau huruf mati bertemu dengan huruf tasjid disamberin maksudnya diidgomkan, dimasukkan. Nanti kalau kalau sudah lancar samberannya nggak ada lagi. Latihannya disamberin, dimasukkan. Nah sekarang apakah hanya huruf mati saja? Bukan tanwin juga ya. Nah, ini tanwinnya apa? Bisa patah tain, bisa kasroh tain, bisa domah tain. Di sini domah tain. Fawailun lunnya masukin ke lam. Tuh ada huruf tasjid kan inilah idgom. Fawailun inilah idgom bila gunah, idgom tanpa dengung. Fawailun masuk ke bunyi L, samberin fawailul. Wah gimana aja gitu ya. Oh kalau begitu begini aja teorinya. Tanwin ini dibaca satu. Fawailu kan. Lu masukin ke tasjid ini. Fawailul tuh kan. Uh, teori samber kan kalau menemukan sukun diapain tadi? Masukin ke sukun tapi bunyinya satu. Tapi kalau tasjid masukin ke huruf itu double. Nah ini katakanlah tanwinnya menjadi dalam bayangan ya dalam bacaan. Jadi pawailu tuh e, tanwinnya dibaca satu, masukin ke tasjid. Ya, itu caranya. Fawailul. Pawailul. Tuh, lamnya kan um, e, samber dan tasjid ya. Kalau menemukan tasjid samber dan double gitu. Jadi fawailul tuh gitu. Paham nggak? Kalau enggak nanti SMS ya, tanya. Gitu. Ini teori-teori teori memang untuk pemula pemula yang terlambat agak sedikit susah tapi insyaallah dengan kita trik apalagi nanti dengan multimedia MP3-nya dengan DVD-nya wah saya punya DVD pakai pengen DVD-nya bisa pengen PCD-nya bisa nanti insyaallah Allah fawailun jadi fawailul e, e, jadi domahnya dihilangkan seakan-akan dihilangkan satu bunyi fawailunya masukin ke lam Ingat teori kalau menemukan sukun disamberin hanya satu, kalau menemukan tasdi disamberin jadi do, jadi double hurufnya. Jadi pawailul tuh, pawailul lil lil lam kasroh li lil lamnya sukun di, di, di disamberin ke lil disamberin tapi tetap satu pawailul pawailul lil paw f fawailul lil mim mahmu Sod bataso muso. Pawailul lil. Pawailul lil muso. Nyamberin ke lam. Lamnya jadi double. Sambar dan double. Fawailul lil musol. Musol. Lam kasroh li. Li pemanjang ada matobi Nun patahna. Jadi fawailul. Fawailul lil musallina. Nah, ingat. Sekali lagi saya ingatkan teori hentak hanya untuk bacaan. Jadi mohon maaf untuk para asatid, ini wah kok ngajarin entak-entak. Karena ini yang kami berikan adalah yang pengajaran untuk ibu dan bapak yang terlambat gitu loh. Kalau anak kecil mah nggak usah begini, suruh ngapalin lagi sebentar dibenerin langsung bener gitu ya. Karena kita sudah keluk gitu. Justru di situ Masya Allah sabarnya kita itu pahala Yang dihitung pahala membaca Al-Quran Bukan pawailulil musallin satu ayat Bukan Huruf demi huruf yang dihitungnya pahalanya Makanya baca hurufnya harus betul Karena salah membaca huruf Salah arti itu yang khawatirnya Gitu Jadi dihentak dulu Fawailul Fawailul lil musallina Naknya ingat ujungnya teori setiap baris semua baris kecuali patah dua kalau dihentikan bunyinya seakan-akan jadi sukun. Jadi fawai fawailul lil musallin. Untuk mencapai itu tadi itu kalau pemula susah kalau nggak dihentak-hentak dulu. Fawai fawailul fawailul lil musallin. Jadi fawailul lil musallin. Perhalus. Fawailul fawai fa f bukan p ya. Saya kadang-kadang juga p itu bahasa ibu susah ya. Kalau lagi ngeh baru. <laughs> Kalau poho lupa jadi p. F kata Pak Andri bukan E bukan P tapi F ya Pak Andri ya iya memang itu saya kekurangannya F nggak bisa jadi kalau ke Irian Jaya saya bingung di mana pak pak pak pak bukan pak pak padahal fak fak gitu ya Meser panta nggak mau pakai F dia maunya pakai P itu ya kekurangannya ya setiap daerah kan begitu ada yang ain jadi nga nggak ada yang ro jadi so ro jadi ra so jadi so sa gitu kan itulah kelebihan kekurangan setiap daerah ya fawai fawailul lil musallin Allah al Uh, uh, kan nggak ada barisnya. Nah, ya teori lagi nih. Kalau ada menemukan alif lam seperti ini, jadi aslinya ada al, dibantu alif lagi, alif patah a. Kok kadang banyak kadang-kadang orang bingung baca gimana ya? Kan nggak ada barisnya, dibacanya lazi, lazina. Ada alif di situ, alifnya diberi patah, alif patah a gitu. Ingat. Jadi kalau menemukan alif lam seperti ini, dibantu alif uh, dikasih patah. Jadi alif patah a Ingat, hmm, setelah patah akan nyamber ke lam. Kalau menemukan tasid disamber dan didobel. Kalau menemukan sukun didobel disamber doang. Jadi alif fathah a al al dobel alla alla alla dal kasroh di alla di ada ya pemanjang. Jadi di nun patah patahna na hak domahu mimnya konsonan jadi huruf mati jadi hum alladzina hum ain patah a nunnya konsonan an ko an orang baca ngiung ang nah ini ini hukum tajwid lagi ini karena nun mati ketemu sod itu sod itu termasuk huruf ifa tasa dal zal ro, eh, tasa dal zal zai jim sin shin sod dal za fakoka itu tentang huruf ifa dilihat lagi tajwidnya huruf ifa dari mulai halaman 14, 15 huruf ifa itu di halaman 19 buku tajwidnya ya. Nanti aja dilihatnya. Sekarang mah bingung ya. Diingat-ingat. Kenapa jadi an diboleh? Makanya kalau kami taklim itu eh, Quran itu dipotokopi diperbesar biar untuk dioret-oret pakai pensil bukan mau mengkotori Quran bukan kasih footnote oh ini jadi ifa Makanya footnote-nya nggak usah pakai tulis IFA, dikasih nomor IFA oh nomor sekian, IFA Sapawi nomor 31, Idgo Mimi nomor 30. Makanya untuk supaya seragam, silahkan datang dapatkan eh, apa ya cara belajar tajwid praktis ringkasan tajwid ini sudah ada sampai nomor 45. Biar kita sama seragam, ambil gratis ya, silahkan. Nanti Sabtu ngaji makanya ya. Atau di Bidakara. Boleh datang ke Bidakara Senin dan Kamis. Bada salat zuhur di Masjid Ulil Albab di Pancoran. Belakang Mustika Ratu. Wah nggak datang. Atau mau kedatang kemana saja telepon ke handphone saya ya. Saya ada di mana silakan. Kasih tahu dulu. Jangan-jangan terus saya lagi nggak bawa. Ke 0812 828 7881. Itu ya jadi. Uh, tolong dilatih itu. Uh, cara hentak dulu jadi an, jadi ang karena nun mati ketemu sod. Tuh. Jadi ifa, itu ifa tuh samar, samar. Samar tuh si A apa si B? Ibu Susi apa Ibu Sri ya? Oh, samar, samar kan gitu kan. Nggak jelas orang dari jauh, mata kita rejem-rejem. Itu ifa tuh samar. Antara bunyi n sengal samar ke sod. Jadi ang so, ang so. Sod patah so, lam patah la, matobi kan. Sola, ta kasrohti, ha doma, ha ha kasrohi mimnya jadi konsonan jadi al solatihim sin patah sa matobi ha domahu eh, matobi juga jadi kalau ha sa dengan alif kalau hu dengan waw mati kalau yi dengan, eh, kasroh dengan ya ya mati ini hu nun patah na jadi al solatihim sahuna sahuna ada orang yang baca sahuna salah, nggak salah yang lagi belajar. Tetapi ada ketentuan lagi, semua baris kecuali patah tain, semuanya berganti menjadi sukun dalam bacaan dihentikan. Jadi, al-ri Al-lazina hum al solatihim sahuna. Jadi, hentakannya dihentikan setelah bagus beatnya. Al-lazina hum al solatihim sahun. Nah, per bagus lagi dengan suara kata Nabi hiasi baca Quran tuh dengan suaramu Zainul as Nabi Aswatikum dengan suaramu yang lembut gitu ya yang bagus. Alladzi alladzina nahum an salatihim an salatihim sahun. Nah ini alladzi kan nggak ada barisnya Pak Ari ya alifnya itu dikasih baris seakan-akan. Jangan barisin jangan. Alif patah a nyamber ke double al. Ingat kalau menemukan tasir diapain? disambar dan didobel. Kalau menemukan sukun, sambar doang. Kecuali huruf-huruf kecuali huruf-huruf e, matobi'i. Itu sebagai pemanjang aja. Alladzina hum hum ha domahu mimnya konsonan hum ya domah yuro patah ro kok ini jadi panjang yuro ah, ada alis ingat cara bener aja kalau menemukan alis dibacanya lima harokat kalau nggak lima enam umumnya banyaknya lima karena ini matobi eh, ketemu hamzah jadi mad wajib mutasil panjangnya lima harokat jadi bukan matobi lagi alladzina hum yurauna nahnya jadi karena dihentikan jadi jadi sukun jadi en alladzina yuraun. Bukan ain itu, itu hamzah. Sama seperti alif bunyinya yuraun, bukan yuraun, bukan yuraun. Banyak orang yang baca di situ alladzina yuraun, bukan hamzah. Salah kalau hamzah nggak ada artinya. Alladzina yuraun. Wau patah waya, patah ya, mimnya konsen wayam nun patahna ain domah na, na nun patahna wayam na nyamber ingat kalau ada sukun ya apa yang disamberin tapi satu ini teori nyamber ya wayam na'u wayam na'u ini ain baru nih yang tadi hamzah ini ain jangan ketukar na'u nal mim patahma do ain do domah matobi nun patahna jadi wayam nal yamna'unal ma'una Ingat, karena dihentikan naknya jadi konsonan ya, jadi konsonan jadi huruf mati dalam bacaan, tulisan tetap. Jadi wayam naunal ma'un. Ingat, kalau ayat uh, eh, 6 tadi hamzah, ayat ketujuh 7 ain. Jadi perhalus wayam naunal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون mohon maaf untuk para ustadz, para guru, para tidak ya ustadz, ustadzah. Ya. Apa yang kami ajarkan ini teori hentak hanya untuk pemula yang terlambat. Jadi di hentak-hentak ini adalah kami e, berpikir bagaimana caranya mereka yang ingin belajar Al-Quran betul-betul beatnya bagus, bacaannya bagus. Hanya itu yang kami harapkan dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki. Terima kasih untuk semuanya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.